warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل para pendengar radio Hang FM Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala e, memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, kelapangan waktu dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti siaran dari program yang insya Allah akan membawa manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. <coughs> Dan pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan tentang pentingnya ataupun kolerasi hubungan yang sangat erat antara iman dengan akhlak. Itu banyak kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk memantapkan iman mereka selalu Allah Subhanahu wa taala sertakan penyebutan amal soleh illalladzina amanu wa amilu solihat alladzina amanu wa amilu solihat itu banyak sekali kita dapati di dalam kitab suci kita Allah menyebut orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh seolah-olah keduanya iman dan amal soleh itu adalah sesuatu satu paket package yang tidak dapat dipisahkan. Satu rangkaian yang harus selalu bergandengan iman dan amal soleh. Iman ya tentunya sesuatu yang menancap kokoh di dalam hati berupa keyakinan terhadap perkara-perkara yang gaib khususnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman sebagaimana yang kita ketahui bersama ada enam. Beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, iman kepada hari berbangkit dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun iman yang mesti diyakini oleh seorang mukmin. Seorang tidak dinyatakan beriman hingga dia mengimani enam perkara tersebut dengan keimanan yang benar. Dan iman ini tentunya tidak akan terlihat oleh mata manusia karena tempatnya adalah di dalam hati. Al-qalbu merupakan wadah iman. Namun apa yang tersembunyi di dalam kalbu ini itu akan nampak dari apa yang dilakukan oleh anggota badan berupa perilaku, tindak tanduk, mulai dari tutur kata, sikap dan perilaku. Nah, itulah dia akhlak. Seorang yang benar imannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasul yang Allah utus, kepada kitab-kitab suci, hari berbangkit, dan takdir, maka orang tersebut akan menjadi orang yang baik perilakunya. Karena dia tahu bahwa Allah menyuruh dia untuk berakhlak yang baik. Para malaikat di kanan dan di kiri siap mencatat segala perbuatannya nabi yang Allah utus kepada mereka, kepada dirinya, rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Bahkan memberikan teladan kepada umat manusia bagaimana akhlak yang mulia. Dan akhlak beliau tidak perlu diragukan lagi karena Allah telah memberikan pujian dari langit wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Demikian pula Al-Qur'an, kitab suci yang Allah turunkan mengajak dia, mengajak semua umat manusia untuk berakhlak mulia. Demikian pula keimanannya kepada hari berbangkit, adanya pembalasan adanya hisap akan menggiringnya, akan membawanya kepada perilaku yang baik, perilaku yang lurus dan adil. Dia tidak akan mau mengganggu orang lain. Kenapa? Karena akan ada hisap, ada hari berbangkit, ada yaumuddin, ada hari pembalasan yang mana hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu semua akan membawanya kepada akhlak yang mulia. Maka dia menjadi hamba yang benar-benar memperhatikan segala tindak tanduk dan perilaku, ucapan dan perbuatannya. Maka nampaklah ya suatu gambaran akhlak yang mulia dari dirinya seiring dengan iman yang ada di dalam relung hatinya. Bayangkan seorang insan yang tidak percaya kepada Allah tidak juga beriman adanya malaikat-malaikat pencatat, pengawas, tidak beriman adanya rasul, tidak beriman adanya kitab suci, apalagi hari berbangkit. Apa yang terjadi pada orang ini? Dia akan menjadi seorang yang merasa tidak terawasi. Dia akan menganggap dirinya bebas untuk berbuat apa saja. Tidak ada satu yang perlu dia takuti. Kalau seperti itu sikap dan pandangan hidupnya, maka ini pasti akan tergambar dari akhlak dan perilakunya. Ya dia tidak segan-segan untuk mendalimi orang lain dan tidak juga ragu untuk melakukan hal-hal yang tercela. Misalnya berdusta, berkhianat. Ya. Atau dia ya, berkata dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang keji, mengganggu orang dan banyak lagi perbuatan-perbuatan buruk lainnya, akhlak-akhlak buruk lainnya. Karena dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal malaikat, dia tidak punya panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak percaya kepada kitab suci. Dia tidak percaya adanya hari berbangkit. Nah, itu semua menunjukkan bahwa iman yang ada itu harusnya membawa manusia kepada kemuliaan akhlak. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al Imam Tabrani di dalam Mu'jamus Saghir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lifuna wa yu'lafun wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Yaitu orang yang paling lapang dadanya, yang mudah bersahabat dan disahabati karena tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati. Jadi di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa antara iman dengan akhlak itu selalu berbanding lurus. Kalau iman sedang ngedrop, maka akhlak pun jadi kacau, berantakan. Kalau kita lihat ada orang yang berantakan akhlaknya, suka mengganggu orang lain, suka mencaci maki orang lain, ya suka uh, menipu orang lain. Karena kalau kita bicara akhlak, ya akhlak itu tidak akan nampak kalau kita mengurung diri di kamar. Kalau kita seorang diri itu nggak nampak akhlak akhlak itu baru keluar baru keluar dia ya bentuk wujudnya ketika seorang itu berinteraksi dengan orang lain barulah nampak wujud akhlak itu bukan nggak ada waktu dia sendiri ada tapi tersimpan belum keluar nah akan keluar dia ketika orang itu seorang hamba itu berinteraksi atau istilahnya bermuamalah menjalin membuka hubungan hablun minan nas. Nah, ketika dia membuka hablun minan nas, interaksi dengan dunia luar, dengan orang-orang yang ada di sekitar, maka mulailah nampak apa itu akhlak, bagaimana wujud akhlaknya. Dapat kita lihat dari mungkin pertama raut mukanya ketika bertemu ya bagaimana raut mukanya apakah cemberut ya memandang dengan pandangan curiga atau melengos dan beberapa ekspresi wajah yang menunjukkan ya ini orang tidak memiliki attitude yang baik. Nah, ketika dia mulai berbicara, dia mulai terungkap lagi wujud akhlaknya bagaimana cara bicaranya, bagaimana tutur katanya, ya, bagaimana misalnya dia memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Ini menunjukkan bagaimana dia menghormati orang lain dan bagaimana dia menempatkan dirinya di tengah-tengah manusia. Nah, maka akan nampaklah wujud akhlaknya ketika dia mulai berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Kalau kita lihat ada seorang yang buruk akhlaknya, perilakunya, interaksinya dengan manusia, muamalahnya dengan orang lain, maka ini bertanda bahwa imannya juga sedang turun. Karena iman itu kan yazidu wa yangkus. Iman itu naik dan turun. Yazid bertambah dia dengan ketaatan, bitta'ah, Wayangkus akan berkurang bil ma'asi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dari itu, salah satu maksiat adalah akhlak yang buruk. Akhlak buruk itu sebenarnya adalah maksiat. Ya, maka itu akan mengurangi iman. Akan mengurangi iman, akan menurunkan kadar iman. Maka dari itu benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akmalul mu'minina imanan, ahasinuhum akhlaqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik ya akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, artinya imannya juga ini semakin meningkat. Ya imannya juga semakin meningkat. Akhlak di sini tentunya ada akhlak seorang muslim kepada dirinya. Akhlak seorang muslim kepada orang-orang sekitarnya. Dan ada akhlak seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Ini semuanya ada akhlaknya. Ya, kalau ada orang yang orang muslim mengaku dia muslim Ya, jadi akhlak itu bukan hanya di dalam bab hablun minan nas ya. Jadi hablun minallah, akhlak bagaimana akhlak dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu terhadap hadis-hadisnya. Ya, terhadap hadis-hadis Nabi. Kalau Nabi sekarang sudah tidak ada di dunia lagi tapi kita berakhlak kepada Nabi yaitu berakhlak kepada hadis-hadis Nabi. Karena hadis-hadis ini akan senantiasa hidup dan ada bersama kita, senantiasa terus menyertai kaum muslimin sampai eh, hari kemudian kelak. Karena Nabi juga menyatakan tufikum amro ini Dua perkara itu kitabullah dan sunnah beliau. Yaitu hadis-hadis beliau. Nah, bagaimana seorang Muslim itu berakhlak terhadap nabinya, yaitu terhadap sabda-sabda nabinya. Bagaimana akhlaknya? Akhlaknya adalah Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, Ay la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulih. Janganlah kamu katakan sesuatu yang menyalahi dan menyelisihi firman Allah dan sabda nabinya. Maka kalau ada orang ya yang menyatakan dia beriman namun sampai kepadanya hadis Rasulullah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia tolak dia katakan aku tidak perlu hadis itu atau dia mengingkarinya atau dia tidak mengacuhkannya maka ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim yang buruk akhlaknya terhadap nabinya artinya imannya juga ini sedang rendah jadi akhlak itu ada akhlak kita terhadap Allah dan Rasulnya, ada akhlak kita terhadap sesama manu, manusia. Nah semuanya itu harus kita perbaiki. Masuk dalam kategori ahasinuhum akhlakon, yang paling baik akhlaknya. Ya, kalau ada seorang muslim yang sampai kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala lalu dia selisihi atau dia lawan, maka ini menunjukkan dia adalah orang yang tidak berakhlak terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. La taqulu khilafa qaulillahi wa rasulih. Demikian perkataan Ibnu Abbas berkaitan dengan tafsir eh, ayat yang kita bacakan tadi. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Nah demikian juga akhlak kepada sesama manusia. Kita kembali kepada hadis Nabi tadi bahwa ya iman kesempurnaan iman yang dimiliki seorang hamba atau seorang e, mukmin itu menunjukkan ya e, kadar akhlak yang ada pada dirinya. Orang mukmin yang tinggi imannya ini pasti seharusnya harusnya ya e, baik pula akhlaknya baik itu akhlaknya kepada adabnya, akhlaknya kepada sesama manusia maupun akhlaknya kepada Robnya, ya kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan kebaikan itu dengan akhlak. Inna khiyarakum ahasinukum akhlakon. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kebaikan itu berkaitan juga dengan akhlak. Ya, dan e, iman adalah merupakan satu tanda kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan atas orang hamba maka Allah akan membawanya kepada iman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya iman. Dan sebaik-baik kebaikan bagi seorang adalah ya akhlak yang mulia. Dia memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan Ahmad dalam kitab mereka Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik muamalahnya kepada istrinya. Yaitu kepada orang yang uh, ada di sampingnya, yang paling dekat dengannya. Jadi ini semua kaitannya antara, uh, ini semua berbicara tentang kaitan antara iman dengan akhlak antara iman dengan akhlak. Oleh sebab itu, <clears throat> para pendengar sahabat Hang FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin ya meraih ya derajat iman yang tinggi, maka coba lihat akhlak kita, itu tandanya. Kalau kita ingin mengukur ya eh, kadar iman kita yang enggak nampak ya, tak nampak dengan mata kepala kita ya kita tidak dapat tidak ada alat untuk mengukurnya ya bagaimana berapa kadar iman itu maka di sini Nabi memberikan satu alat untuk mengukur akhlak ah untuk mengukur iman yaitu akhlak ya yaitu akhlak kita bagaimana akhlak kita nah jadi dengan dengan melihat ya sikap dan perilaku kita, kita dapat melihat bagaimana kadar dan kualitas iman yang ada pada diri kita. Ikhwanifiddin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya kemuliaan di dunia maupun di akhirat itu salah satu faktor penentunya adalah akhlak. Ya, misalnya orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat. Siapa mereka? Yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi nantinya pada hari kiamat, dan kita semua berharap seperti itu, maka salah satu caranya adalah kita memperbaiki akhlak. Karena Eh, proses memperbaiki akhlak ini artinya kita sedang dalam proses memperbaiki iman. Ya, kalau kita bicara tentang akhlak artinya kita juga bicara tentang iman. Ya, tentang kadar iman kita. Maka orang munafik itu memang susah untuk berakhlak yang mulia. Ya, kalau kita susah memperbaiki akhlak kita, ketahuilah mungkin ada benih-benih nifak ya di dalam hati, bersarang di dalam hati. Sehingga diri ini susah, susah untuk dibawa kepada akhlak yang mulia. <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Awsat, Nabi mengatakan dari Abdullah bin Amr, sinfani la yajtami'ani fi munafikin. Sinfan ada dua sifat yang tidak akan ada pada diri seorang munafik. Ah, dua sifat ini tidak akan mungkin dimiliki seorang munafik. Ya, Nabi menjelaskan husnus samt wa tafaqquh fid din dua sifat itu dua karakter yaitu adalah husnus samt yaitu akhlak yang mulia. Jadi orang munafik itu tandanya susah berakhlak mulia. Kalau kita ya merasa kita memiliki perangai yang tidak baik dan susah untuk diperbaiki. Ya, kadang-kadang sebagian orang keras kepala dan mengatakan itu sudah karakter saya katanya. Saya itulah pembawaan saya itulah saya katanya ya dan dia pelihara uh, kebiasaan atau perangai buruk pada dirinya nah ini hati-hati jangan-jangan ini ada benih nifak dalam hati karena Nabi mengatakan dua sifat ini susah ada pada diri seorang munafik yang pertama tadi husnusam ya husnusam yaitu akhlak yang baik perilaku, attitude yang baik. Ini susah dimiliki oleh seorang munafik. Ya, jadi tan eh, keburukan akhlak ini adalah tanda-tanda adanya benih nifak di dalam hati wal iyadzubillah. Ya. Dan juga merupakan pertanda bahwa imannya sedang ngedrop, sedang turun. Ya, dan nah, dia mm, eh, berada di dalam bahaya. Ya, dia berada di dalam bahaya, ada tanda bahaya ya ada potensi bahwa dia terkena penyakit nifak. Maka dia harus memperbaikinya. Dan yang kedua adalah tafakuh fiddin. Mendalami ilmu agama. Nah, orang munafik susah untuk diajak mendalami agama dengan benar. Ya, nah itu tandanya so, tidak mau belajar, ya. berpuas diri dengan Eh, kejahilan yang ada pada dirinya. Nah, ini merupakan tanda-tanda nifak. Tanda-tanda nifak. Maka dari itu, eh khonifuddin ma'asyiral muslimin, ya, eh, usaha kita dan proses kita di dalam memperbaiki akhlak ini sebenarnya adalah proses di dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman kita. Nah tadi Nabi mengatakan bahwa orang ya, eh, yang paling dekat inna ahabbakum ilayya wa akrabukum ilayya majlisan yaumal qiyamah orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah ah, ah, ah, ahasinukum akhlakon orang yang paling bagus akhlaknya ya orang yang paling bagus akhlaknya itu orang yang paling uh, disukai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling disukai, dicintai oleh Nabi dan paling dekat majelisnya nantinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Nah demikian uh, para pendengar yang berbahagia. Dan maka kalau kita ingin dekat dengan Nabi pada hari kiamat, ya maka perbaikilah akhlak ya milikilah akhlak yang mulia ya bahwa itu merupakan e, tanda ya keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya bahwa kita adalah seorang mukmin kita adalah seorang yang memiliki keimanan ya ya dengan iman itu ya kita terbawa ataupun tergiring untuk menjadi seorang pribadi yang baik ya yang baik akhlaknya yang bagus ya perilakunya nah demikian khonifuddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an jadi sekali lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan kepada kita hubungan antara iman dan uh, akhlak. Ya, di dalam Quran sebagaimana kita sebutkan tadi banyak sekali ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara iman dan amal soleh. Amal soleh di sini adalah akhlak, ya, akhlak yang mulia. Karena kalau dikatakan amal soleh itu ibadah, maka semua ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim itu semuanya membawa kepada akhlak yang mulia. Ya, semua ibadah itu berkaitan erat dengan akhlak mulia. Ya, misalnya apa? Salat. Ya, kalau kita renungi sejenak ibadah salat, maka salat itu merupakan salah satu sarana latihan untuk meraih akhlak, akhlak yang mulia ya inna salata tanha anil fasha iwal mungkar sesungguhnya salat itu mencegah so, uh, pelakunya dari perbuatan keji dan dan mungkar nah, ketika salat ketika mendatangi salat saja kita sudah diajari akhlak Nabi mengatakan idza sami'tumul iqamah famshu ila salati wa alaikum bisakinati wal waqar wa la tusri'u. Apabila kamu mendengar iqamah, maka bersegeralah melaksanakan salat. Namun hendaklah kali, eh, kamu tetap tenang dan tidak terburu-buru. Ketenangan, sakinah, ya. Nah, ini merupakan latihan-latihan yang kita dapatkan dari ibadah salat. Ibadah salat yang dikerjakan dengan khusyuk dan tumakninah akan memberikan pengaruh yang besar pada jiwa orang yang mengerjakannya. Dengan demikian pula ibadah puasa yang kita kerjakan ya amal soleh ya, kalau kita katakan di sini bahwa amal soleh adalah ibadah maka ibadah ini akan membawa kita kepada akhlak yang mulia itu akan menggiring kita kepada akhlak yang mulia misalnya puasa tadi ya Nabi mengatakan asya mujunnah puasa itu adalah perisai ya yaitu yang melindungi seorang hamba dari kata-kata yang yang tidak eh, baik ya dari kata-kata dusta dan lain sebagainya ya mm, Nabi mengatakan falayarfus walayajhal maka apabila seorang berpuasa janganlah ia mengumpat atau berkata-kata yang tidak semenonoh atau dia berbuat jahil ya kalau ada orang yang mengganggunya mencacinya maka falyakul ini saim aku sedang berpuasa dan Nabi juga mengatakan Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih saja melakukan melakukannya sewaktu berpuasa, maka Allah sama sekali tidak peduli dengan usahanya meninggalkan makan dan minum. Itu Allah tidak memberikan balasan apapun dari puasanya. Jadi puasa yang benar itu akan membawa seorang insan kepada akhlak yang mulia ya. Nah, karena tujuan in, uh, akhir dari ibadah puasa itu adalah mencetak orang-orang yang bertakwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga ibadah umroh atau haji. Di dalam pelaksanaan ibadah umroh atau haji, kita sudah diajarkan akhlak Allah mengatakan faman rafad faman farada fi al-hajj fala rafat wala fusuq wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, ya itu berkata-kata keji, ya eh, kata-kata yang menggoda atau yang dapat berujung kepada jima. Kemudian berbuat fasik berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Nah demikian. Demikian pula sodakoh, zakat itu untuk membersihkan jiwa. Khudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ya jadi eh, ibadah-ibadah e, yang kita kerjakan itu seluruhnya ya membawa kita kepada akhlak yang yang mulia ya nah demikian hingga uh, eh, Imam Musyatibi mengatakan bahwa syariat Islam ini seluruhnya ya dari awal sampai akhir semuanya mengacu dan berujung ya kepada akhlak yang mulia ya tujuannya adalah agar manusia itu ya menjadi manusia yang baik akhlaknya nah demikian maka Nabi mengatakan inna innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, demikian ya para pendengar yang berbahagia. Jadi dengan uh, uh, keiman yang kita miliki maka akhlak kita seharusnya lebih e, bagus lagi ya, lebih baik lagi. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, itu saja yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita menjadi seorang mukmin yang betul-betul me, me, memiliki akhlak yang baik. Nah demikian wallahu a'lam bishawab subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik ada Ustaz <clears throat> Abu Isan yang telah berikan kita satu <clears throat> kajian atau suatu tema yang sangat uh, singkat tapi begitu mendalam bagaimana korelasi iman dan akhlaknya. Baik sahabat Hang, kita langsung saja pada <clears throat> pada session tanya jawab. Kita masih ada lebih kurang 30 menit ke depan. Silahkan menghubungi kami di line telepon 467106 atau 468106. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa SMS yang sudah masuk dengan pertanyaan tersebut. Kita akan menuju pada penelpon pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf dengan siapa di mana? Oh, ini Ibu Tina di Singapura. Iya, silakan Bu. <coughs> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Agak sedikit kuat Bu volumenya, maaf Bu. Oh, ya, ya sebentar ya. Begini Ustaz yang saya mau tanya. Kalau satu keluarga itu semua takut sama ibunya. Tapi dia menurut saya dia tak berakhlak baik lah tapi kenapa semua anak sama suaminya pun bahkan menuruti kemauan dia hmm. Itu saja Ustadz maaf Bu uh, maaf Bu uh, bisa diulangin eh? kembali Bu karena belum kedengaran dengan baik oleh kami bisa diulangin kembali oh hmm. begini ya yeah. apa uh, kalau gimana ya kalau seorang ibu yeah. tapi dia itu macam uh, semua keluarganya itu takut dengan ibunya bahkan suaminya pun takut mm -hmm. suaminya pun menuruti apa kemauan istrinya yeah. tapi menurut saya istrinya itu tak berapa bagus ada juga sholat juga kadang sholat kadang tak lepas itu dia suka marah-marah sama anaknya itu gimana yeah. ya Ustaz itu aja Ibu ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa dipahami Ustaz Uh, Yang anak tangkap begini Ustaz uh, <clears throat> dari dalam satu keluarga di mana seorang ibu itu sangat dominan sekali sehingga merasa ditakuti oleh anak maupun suaminya. Padahal uh, ibu itu tersebut uh, dalam melaksanakan suatu amalan ibadah maupun perintah yang lainnya itu jarang, kadang-kadang melakukan sholat, kadang-kadang tidak. Demikian Ustaz. Ya, uh, ini masalahnya uh, kompleks juga ya. Yeah. Yang pertama, seorang muslim itu tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yakhsha illallah dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian uh, yang kedua, di dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin itu adalah uh, suami. Ya, di dalam rumah tangga dalam satu keluarga yang seharusnya dan wajib bertindak sebagai pemimpin adalah suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bahkan Nabi memberikan ancaman terhadap siapa saja yang menyerahkan kepemimpinan kepada kaum wanita. La yuflihu walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Maka di dalam rumah tangga yang jadi pemimpin itu adalah suami ya adalah suami, maka istri tidak boleh mengambil alih kepemimpinan dari tangan suami. Ya, nah demikian, tidak boleh. Ya dia kalaupun dia punya pandangan yang lebih brilian daripada suaminya, otak yang lebih cerdas daripada suaminya, mungkin kemampuan leadershipnya lebih hebat daripada suaminya, tetap dia tidak boleh mengambil alih ya kepemimpinan dari tangan suami. Istri adalah istri, kedudukannya adalah wazir di samping suaminya. Dia harus bisa menjadi pendamping hidup yang baik bagi suami. Dia harus dapat berdiri di sisi suami bukan di depan suami. Nah, demikian ya, berga, berdampingan ya. Artinya apa? Dia e, memberikan uh, uh, kontribusi ya yang baik di dalam keluarga sebagai uh, seorang istri kedudukannya sebagai seorang menteri ataupun wazir di samping uh, pemimpin ya yaitu suaminya. Nah sehingga uh, kita katakan uh, kehidupan rumah tangga itu akan berjalan di atas sunnatullah ya di atas uh, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya ketaatan itu tidak boleh kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Siapapun ya tidak boleh diikuti ucapannya apabila itu membawa kepada maksiat kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq tidak boleh taat kepada makhluk di dalam berbuat durhaka, ya, maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, walaupun itu orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik, ya satu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Jangan kamu taati walaupun itu adalah orang tua kalau menyuruh kepada maksiat dan dosa. Ya, akan tetapi huma fid dunya ma'rufa. Bergaullah ya, bertutur katalah, ber, bersikaplah yang baik kepada keduanya selama di dunia. Nah, demikian. Jadi tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Nah demikian. Kemudian e, tentunya ini harus kembali kepada jalurnya, ya harus dikembalikan on the track, ya hmm. kembali kepada tracknya dalam satu rumah tangga. Suami berperan sebagai suami, kepala rumah tangga, istri berperan sebagai istri, ya sebagai wazir, menteri di hmm. samping suaminya. Ya, nah dengan demikian bahtera rumah tangga akan dapat berjalan dengan baik tidak akan mungkin ya satu bahtera berlayar dengan dua nakoda. Nah demikian. Jadi peran di sini ya, menurut saya peran istri itu hendaknya dikembalikan kepada porsinya, yaitu kepada uh, kepada uh, fungsinya yang seharusnya. Nah demikian. Ya, jadi kadang-kadang sebagian wanita itu ada yang overact, yaitu terlalu overlapping juga. <laughs> semua yeah. harus mau dicampurinya semua. Nah ini yeah. ini tidak baik. Ya ini akan merusak atau eh, ini akan mengacaukan ya timbangan keadilan yang Allah tegakkan di yeah. alam semesta ini berkaitan dengan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiqh, sahabat Hang, kita masih ada beberapa waktu lagi kembali pada pertanyaan via SMS datangnya dari Ukti Hafiz di Batam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, anak seorang ahwat yang Alhamdulillah sudah mengenal sunnah lebih kurang 2 tahun Tetapi sejak sekolah dasar saya memiliki karakter atau kebiasaan bercanda Ustaz Dan terkadang sampai yang berlebihan terhadap semua orang apa akhlak anak termasuk buruk Ustadz dan bagaimana mengatasinya? Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda, Nabi juga bercanda sebenarnya ya. Hmm. Nabi juga bercanda. Tapi canda Nabi itu ya tidaklah keluar dari eh, kebenaran. Hmm. Tidak menyeret beliau kepada kebatilan dan kezaliman. Ya, Nabi juga bercanda. Nabi kadang-kadang uh, bercanda dengan para sahabat eh, sahabat-sahabat beliau, kan ya. begitu ya? Uh, uh, bercanda dengan istri-istri beliau, ya bercanda dengan anak-anak. Ya, Nabi bercanda dengan bahkan dengan anak anak-anak, ya, ya beliau bercanda dengan Eh, anak-anak uh, para sahabat. Yeah. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau bercanda, tapi canda beliau tidaklah keluar dari kebenaran. Ya, beliau tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi hati-hati dalam bercanda. Jangan bum, jangan dibumbui canda itu dengan pelecehan. Kadang-kadang ya untuk membuat lucu itu kadang-kadang dengan mencelakakan orang lain. Ya, nah ini eh, kaedah melawak itu <laughs> seperti itu. Ya, kalau ingin buat lucu maka celakakan orang lain. Merendahkan ya, orang lain. Ya? Merendahkan orang lain, mencelakakan orang lain. Nah itu ya ini kan ini lawakan ala monyet sebenarnya. <laughs> monyet itu kalau kita lihat dia ganggu temannya, ya, ya kan? Celaka temannya, yang lainnya tepuk tangan, wah hmm. senang gembira kan gitu ya gembira ngelihat ada temannya celaka ini ini lawakan ala monyet namanya <laughs> ini lawakan tidak bermat, bermat, bermartabat canda yang tidak bermartabat nah demikian jadi eh, eh, jangan ya dibumbui canda itu dengan pelecehan yang mempermalukan orang lain ya. Ibnu Hibban mengatakan bercanda ada dua macam yang terpuji dan yang tercela. Bercanda yang terpuji yaitu tidak dicampur oleh hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ya, tidak mengarah kepada dosa dan tidak pula menyebabkan terputusnya silaturahim. Yang kedua, bercanda yang tercela yaitu canda yang dapat membangkitkan permusuhan, menghilangkan wibawa, memutus tali persahabatan, membuat orang yang rendah ya membuat orang-orang bersikap lancang ya atau menyebarkan kedengkian kepada orang yang mulia. Nah, canda-canda seperti ini ini canda yang tercela. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bercanda tapi tidak berlebih-lebihan dan tidak melanggar hmm. norma-norma agama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hmm. sesungguhnya Anda bercanda kepada kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la aqulu illa haqqan." Sesungguhnya aku tidak berkata, ya sesungguhnya aku katakan tidak lain adalah kebenaran. Ya, nah demikian. Al-Khatib mengatakan ya sejumlah ulama salah pernah ditanya tentang canda Rasulullah, maka mereka menjawab bahwa beliau adalah insan yang memiliki wibawa. Beliau membuat hati manusia merasa senang dengan candanya. Nah, demikian. Lalu Ibnu Hibban ya, menerangkan akibat buruk dari canda yang tercela. Beliau mengatakan bercanda dalam rangka bukan untuk mematuhi Allah, itu dapat merusak kehormatan. Yang kedua memutus persahabatan. Yang ketiga menimbulkan kedengkian. Yang keempat menumbuhkan pengkhianatan. Ya, dinamakan dia al-mizah karena ia terpisah dari kebenaran, mizah. Nah, berapa banyak eh, kita katakan berapa banyak ya perpecahan yang terjadi di antara dua orang yang bersaudara ya pemboikotan di antara dua orang yang sebelumnya saling menyayangi yang mana pemicunya itu adalah canda. Nah, demikian. Maka muliakanlah teman dudukmu, janganlah engkau sakiti ia dengan candamu. Sesungguhnya melalui canda kedengkian dapat menjelma. Berapa banyak canda telah memutus persahabatan. Karena canda pula putuslah hubungan dengan semua sahabat. Nah, demikian maka jagalah jangan sampai canda kita itu justru e, menyakiti perasaan orang lain. Nah, kalau berlebih-lebihan ya memang ya dikhawatirkan kita akan jatuh dalam ya perkara-perkara yang disebutkan tadi menyinggung perasaan orang kan begitu ya. Maka batasi canda itu ya dibatasi. Demikian wallahu alam kita akan uh, menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa di mana? Dengan Umu Dedi di Singapura, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ah, Ustaz, saya mau menanyakan, kan uh, kita di sini banyak, begitu banyaknya teman. Dan Alhamdulillah, akrab semua dan baik. Ah, mendengarkan radio home dan insya Allah di koma. Mm-hmm. Dan ada teman yang gimana ya, uh, misalnya saja dengan banyaknya teman itu ada teman yang mau dekat dengan dengan diri anak diri dekat tapi uh, perilaku <laughs> perilaku itu tapi yang eh, anak tidak suka karena dia setelah jalan misalnya kata bisa bu, mana bisa volume radionya dikecilkan sedikit bu. Oh iya. Iya. Iya silakan. Boleh? Bisa langsung saja Bu kepada pertanyaan. Ah, iya. Hmm. Uh, bagaimana cara menyikapi teman yang sangat dekat dengan diri anak, hmm. tapi teman itu yang anak tidak suka setelah dia berjalan dalam satu hari, hmm. dia akan menyampaikan kepada teman yang lain. Apalagi zaman sekarang kan handphone, SMS atau apa kan yang kita tidak tahu. Hmm. Bagaimana caranya untuk menyikapi teman tersebut? Jazakallah khairan. Ya. Baik, oke. Okay. Atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, memang uh, uh, kita katakan memilih teman itu harus kita perhatikan akhlaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya almaru ala dini khalili. Seorang itu berada di atas agama teman karibnya. Ya. Maka falyandur ahadukum mayu khalil. Maka perhatikan ya kepada siapakah ya dia uh, bersahabat. Ya dia berteman. Ya sebagaimana uh, kita ketahui bersama ya bahwa pengaruh teman itu sangat besar di dalam kehidupan ya sangat besar dalam kehidupan ya maka kalaulah dia ada di sana perintah untuk nazar maka salah satu bentuk nazar yang perlu kita lakukan adalah nazar teman pergaulan ya kita lihat siapa dengan siapa kita uh, berteman dengan siapa kita uh, bersahabat ya janganlah bersahabat dengan orang yang memiliki sifat uh, khianat misalnya ya nah sehingga uh, dia mudah untuk mengkhianati kita ya dia mudah untuk uh, menggunting dalam lipatan menjegal teman seiring ya nah ini memiliki teman yang khianat ini betul-betul suatu musibah ya bagi seseorang dan khianat itu adalah satu sifat yang tidak baik ya sifat yang uh, uh, kita katakan sangat tercela ya tidak ada satu orang pun yang mau uh, dikhianati ataupun yang suka dikhianati oleh sebab itu hendaknya seorang muslim memperhatikan Ya, kepada siapa dia bergaul, siapa yang dijadikannya sebagai teman dekatnya, jangan sampai ya eh, dirinya atau eh, eh, ah, apa namanya kita katakan eh, hidupnya berantakan karena hmm. eh, pengaruh ya teman yang tidak baik tadi ya nah demikian eh, salah satu doa yang pernah dibaca oleh Nabi ya e, adalah beliau berlindung dari lima perkara. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tusayyibuni qabla al-masyib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adaban wa min khalilin makir. Nah ini dia. Nabi mengatakan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat, dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya, hmm. atau suami yang membuatku beruban sebelum waktunya, yaitu membuatku cepat tua. Aku berlindung kepadamu dari anak yang menjadi tuan majikan atas diriku. Aku berlindung dari harta yang menjadi adab bagi diriku. Dan yang terakhir, wa min khalilin makir. Ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari teman yang penuh makar. Nah, ini susah memang. Kalau kita punya teman tapi dia penuh makar. Ainuhu tarani. Pandangan matanya tertuju kepadaku seolah-olah baik ya menampilkan sesuatu yang kelihatannya baik kepada kita itu di depan kita tapi di belakang kita qalbuhu yar'ani hatinya senantiasa menunggu-nunggu kejatuhan kita menunggu-nunggu uh, ke ketergelinciran kita menunggu-nunggu jatuhnya kita ya memata-matai kita ya in hasanatan dafanaha Wa in ro'a sayyi'atan adha'aha. Jika ia melihat kebaikan pada diri kita, ia menyembunyikannya. Namun jika melihat keburukan pada diri kita, ia menyebarkannya. Nah, ini adalah ya tabiat yang sangat hina dan tercela. Orang seperti ini tidak layak dijadikan sahabat ya. Kenalan sajalah, tidak usah jadi sahabat karena ini tabiat namanya tabiat babi. Ya Ibnul Qayyim mengatakan di antara manusia ada yang memiliki tabiat seperti tabiat babi. Apa itu? Ia lewat di hadapan makanan yang baik-baik tapi ia tidak memakannya. Tidak mengacuhkannya, tapi begitu lewat yang kotor-kotor itu yang dimakannya, itu yang diambilnya. Nah, demikian. Begitulah babi, makanan yang baik dan bersih ditinggalkannya. Hmm namun begitu nampak makanan yang kotor dan buruk justru dilahapnya. Begitu pula manusia yang tabiatnya seperti itu. Kebaikan saudaranya dilupakannya, akan tetapi kesalahan dan kesilapannya selalu diingatnya, selalu diingat-ingatnya, disebarkannya, ya, dibesar-besarkan kesilapan dan kesalahan saudaranya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Uh, kita kembali lagi pada pertanyaan lewat pesan sikat dan cukup banyak sekali pertanyaan. Uh, datangnya dari Fitri Batu Aji Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana dengan seseorang yang banyak ilmunya tapi sepertinya enggan untuk beramal soleh? Malahan kadang-kadang sepertinya masih sering melakukan hal-hal mubah, Ustaz. Iya, ada satu syair yang bagus berkaitan dengan teman tadi itu ya. Oh, iya Ya Nabi mengatakan ah bukan bukan Nabi. Ini syair yang diungkapkan oleh seorang penyair Ibrahim bin Muhammad. Dia mengatakan dalam syairnya wa kam min sadikin wudduhu bilisanihi. Ya, khaunun bi dhahril ghaibi la yatadammamu. Yudahikuni ajaban idza ma laqituhu wa yasdufuni minhu idza ghibtu ashumu وَكَذَلِكَ ذُو الْوَجْهَيْنِ يرديك شاهدا وَفِي غَيْبِهِ إِذَا إِنْ غَابَ صَائِبٌ وَأَلْقَمُ وَإِذَا إِنْ غَابَ صَابٌ وَأَلْقَمُ artinya berapa banyak teman yang ucapannya menampakkan cinta ya ucapannya menampakkan cinta ya seolah-olah sayang seolah-olah cinta namun ketika berpisah ia justru senang mencela. Ia akan tertawa denganku saat bertemu, namun ia menyerangku dengan panah apabila berada di belakang. Demikianlah teman yang bermuka dua. Ia menyenangkanmu saat bersua, namun menjadi pencaci dan penghujat saat berpaling muka. Hmm. Nah demikian. Mudah-mudahan kita terhindar dari teman yang uh, itu seperti saya. itu. Hmm. Ya. Nah kemudian pertanyaan tadi ya tentang uh, seorang yang banyak ilmunya, ilmunya. ya tapi enggan beramal soleh ya hmm. uh, malahan kadang-kadang katanya sepertinya masih sering ya, melakukan hal-hal yang mubah ya uh, kalau ada orang seperti ini ya ini menunjukkan bahwa ilmunya itu masih sebatas pengetahuan belum jadi ilmu. Karena beda pengetahuan dengan ilmu. Ilmu itu ada suatu yang sudah menancap dalam hati dan berbuah menjadi satu keyakinan. Nah, keyakinan ini akan membawanya kepada suatu sikap dan tindakan seharusnya. Kalau belum sampai aksinya ke situ, artinya ini masih sebatas pengetahuan, tahu ini, hmm. tahu itu kan begitu ya. Hmm. Ya, maklumat namanya Ya, banyak orang sekarang ini yang punya maklumat ya tapi tidak punya ilmu. Ya, tidak punya. Jadi ilmu itu adalah suatu yang seharusnya berbuah jadi amal. Mm-hmm. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi al, al, al, Khalifah Ar-Rasyid Ar-Rabi Ali bin Abi Talib ya hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu menghubungi amal. Kalau ada jawaban, kalau diangkat, kalau enggak diangkat maka ilmu itu akan pergi. Jadi kalau ilmu yang tidak bersahutan dengan amal maka itu tidak ada ilmu sebenarnya. Itu sebatas pengetahuan saja. Nah, bukan banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Tahu ini, tahu itu kan begitu ya. Hmm. Kadang-kadang ada orang yang banyak tahunya tapi ya sekedar tahu, belum jadi il ilmu. Nah demikian. Kalau dia sudah berbuah jadi ilmu, maka ilmu itu adalah langkah menuju yakin. Nah, yakin dan yakin itu adalah dasar dari semua tindakan seseorang. Kenapa orang itu bertindak? Karena dia yakin. Nah, kalau dia bertindak suatu yang tidak diyakininya, artinya dia melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan uh, apa yang ada di dalam dirinya. Hmm. Nah, nah itu tidak mungkin kecuali dia orang yang mengigau. Nah demikian Khonifuddin dan kalau dikatakan dia tadi apa masih suka dengan hal yang mubah, mubah itu nggak jadi masalah yang namanya mubah ya bukan suatu hal yang uh, kecuali perbuatan haram misalnya <laughs> ya kecuali yang haram ya nah demikian wallahu alam bisawab Baik, kita kembali lagi pada pesan SMS <clears throat> sebelum nanti terakhir di penelpon. Datangnya dari Abu Dafa Batam Center, Ustaz. Bismillah. Ustaz, apakah naik turunnya iman seseorang dan baik buruknya ahlak seseorang merupakan takdir dari Allah? Lalu bagaimana upaya kita agar selalu iman serta ahlak kita baik? Syukuran Ustaz, Jakallah, Hayran, wa Ya, pasti Jawabannya pasti itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini melainkan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan semuanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya namun uh, <coughs> yang yang berikutnya tadi bagaimana upaya kita agar selal uh, iman uh, iman serta akhlak kita itu menjadi baik nah ini semuanya tentunya harus dengan usaha ya harus dengan usaha ya bahwa akhwanifiddin ma'asyiral muslimin akhlak mulia itu adalah sesuatu yang dapat dilatih ya hmm. dapat dilatih kalau uh, kalau tidak dilatih maka dia tidak akan kita peroleh. Akhlak ada dua. Ada yang merupakan tabiat alami, ada yang merupakan hasil latihan dan pembiasaan. Nabi mengatakan ya, ketika kepada Asyaj Abdul Qais, "Inna fika la khaslataini Allah. Sesungguhnya ya pada dirimu ada dua sifat yang disukai oleh Allah yaitu al-hilm santun wal anat yaitu tidak tergesa-gesa ya yaitu dapat menahan diri Nah, Al-Asyaj bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah sifat itu merupakan tabiatku sejak aku diciptakan Allah?" Hmm. atau Allah membentukku seperti itu berproses maka Nabi mengatakan Allah telah membentuk watakmu sedemikian rupa. Jadi itu merupakan tabiat sejak lahir. Nah ini namanya tabiat asli, ya. Eh, nah, jadi dari perkataan Asyad Abdul Qais tadi menunjukkan ya bahwa akhlak itu ada dua. Ada yang merupakan tabiat alami yang dimiliki oleh seorang hamba yang kata orang ini pembawaan lahir. Begitulah dia bawaan lahirnya. Hmm. Ya, nah demikian. Nah, ini ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. yang buruk. Yang kedua adalah tabiat yang kita peroleh hasil latihan. Nah, inilah yang banyak ya, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, pengaruh lingkungan ya hmm. pengaruh-pengaruh faktor uh, luar ya yang membentuk kita hingga memiliki uh, uh, uh, akhlak tertentu Nah demikian. Jadi ini semua dapat diraih dengan uh, tentunya dengan doa dan latihan ya. Yang kedua ini. Jadi akhlak itu dapat berubah. <coughs> akhlak itu dapat dirubah. Ya, akhlak itu dapat dilatih, akhlak itu dapat dibentuk. Bergantung bagaimana kita melakukan usaha ke arah itu. Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya kesantunan itu dapat diraih dengan ya melatih diri untuk uh, santun. Ya innamal hilmu bitahallum. Uh, eh, kita lihat banyak sekali bukti-bukti bahwa uh, yang menunjukkan bahwa akhlak itu dapat berubah. Ya, binatang saja itu dapat berubah akhlaknya ya dari yang buas menjadi jinak. ya, nah demikian apalagi manusia yang punya akal dia dapat membedakan dengan akal itu dia dapat membedakan baik dan buruk. Maka tentunya dia lebih bisa lagi ya, lebih memungkinkan untuk dapat merubah akhlaknya. Nah, demikian. Tentunya eh, syaratnya adalah dia harus memiliki azam dan kemauan yang kuat untuk merubah akhlak. Wallahu alam bisawab. Sebagai pertanyaan terakhir kita terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya maaf dari siapa di mana ini? Dan Bapak Rozikin di Johor. Rozikin di Johor, silakan. Mm-hmm. <clears throat> mengenai sholat boleh ya, anu, mengenai sholat. Ya. Itu kalau orang meninggalkan sholat yang terlalu lalu, kemudian dia tobat. Ya. Apakah yang dulu yang tak ingat, apakah wajib mengkozo atau Bolehkah kita niat kozo itu? Ya, itu aja Pak ya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, eh, tentunya kewajiban kita atas kesalahan yang kita lakukan dahulu, apapun kesalahan itu dan dosa itu adalah bertobat, ya. Fatubu eh, ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun Bertaubatlah kamu seluruhnya wahai orang-orang yang beriman Jadi eh, eh, kewajiban kita ya adalah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh ya kepada Allah Subhanahu wa taala menyesali taubat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama kita harus menyesali berhenti dari perbuatan dosa itu kalau dulu kita tidak sholat, maka setelah bertobat kita tidak boleh meninggalkannya lagi. Yang kedua, kita e, menyesali apa yang sudah kita lakukan. Ya, munculkan penyesalan pada diri kita. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak kembali lagi melakukannya di kemudian hari. Ya, itu tiga syarat taubat. Nah dalam hal ini meninggalkan sholat. Nah kalau kita memang terlanjur dulu kita tidak tahu, kita uh, lalai, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, kerjakanlah sholat. Ya, nah demikian. Adapun sholat-sholat yang dulu yang sudah nggak tahu lagi itu berapa bilangannya, ya ya solat apa saja yang ditinggalkan ya maka atau batu tajubu maqablaha Taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan soliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat lalu mengiringi taubatnya dengan iman dan amal soleh, maka merekalah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Ya Allah akan ganti keburukan menjadi kebaikan apabila dia sungguh-sungguh bertobat, memperbaiki amalnya, ya mengiringi tobatnya dengan iman dan amal soleh, ya. Uh, maka Allah akan ganti ya keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Berkaitan dengan ayat ini ada dua penafsiran <clears throat> dari para uh, ahli tafsir. Yang pertama adalah Allah ganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan ganti dosa-dosanya, catatan dosa menjadi menjadi catatan pahala. Ya apabila ya taubatnya itu benar. Ya dia melaksanakan syarat-syarat taubatnya, maka Allah Ghafurun Rahim, Maha Pengampun Ya, bukan hanya mengampuni saja tapi Allah menyayangi, rahim ya kepada hamba-hambanya yang kembali ke jalannya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah para pendengar eh, sahabat Hang FM Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.